Tapi saya lagi kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dari sakta. Ini sebatas qiraah Hafsan Asim. Dengan yang paling banyak sakta itu kerah Hamzah. Nah, setiap sukun setelahnya Hamzah tetanwin setelahnya Hamzah itu dibaca sakta. Fihalah madal wasf. Baik. Wa qila man raqa. Langsung kalahnya Waqila man raqo Kan? Waqila man Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bagi perokok. Kalau di Al-Quran itu ada rokok, ini dalilnya. Nah, bagaimana? Pokoknya luar biasa. Nah. Wa ajilana ajil lana Nah, kitana diajikan ini kucing. Padahal kitana di sini azab. Ada kit misalnya ada kucingnya ada. Kalau diartikan letter lek ajil lana kitana, Nah, kitana. Hisab atau azab. Nah, ini bukan diartikan kucing, bukan letter lek. Nah, harus dilihat bagaimana tafsirnya. Baik, masalahnya dibaca bersama-sama mulai mulai Ayo, ber, kalau berhenti dibolehkan karena di akhir ayat Kemudian asan dibaca saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kemudian diulang kembali. Kalau bisa dilanjutkan lanjutkan aja. Kalau da sudah berhenti situ kemudian diulang lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah. Baik bawahnya sekarang juga ada berapa bacaan situ boleh berhenti maliyah kalau terus dibaca saktah dan dibaca itgham ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah dibaca itgham sama-sama mulai ma Kau berhenti tanpa ambil nafas. Sakta namanya. Ma'awna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Kemudian yang Yasin di sini boleh berhenti, boleh saktah. Sudah ada tanda kili, ya enggak? Nah, kita baca dengan saktah. Mimbar qadina hala. ya. Mimbar qadina Jadi kalau wasl hanya dibaca saktah dan mulai dibaca berhenti. Mim marqadina berhenti di situ nah, boleh saktah nah. kalau terus harus dibaca saktah nah, harus dibaca saktah Demikian juga pada alam mutafifin tidak ada baca lain kecuali saktah di situ. Alam mutafifin tidak ada baca lain kecuali saktah. Kalau hafasan asim. Sekali lagi, hafasan asim. Kalla ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون demikian كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون pembahasan detail bisa dilihat dalam nah, panduan praktis tajwid nah, di sana. Masuk berikutnya halaman 6 Matsilah tawilah itu hukumnya sama dengan majaiz mufasil. Jadi ini berlaku untuk semua qiraah. Kalau majaiz mufasil dibaca dua harakat, matsilah tawilah dua harakat. Seperti qiraah Ibnu Katsir. Kalau majaiz mufasil dibaca enam harakat seperti qiraah Hamzah, maka matsilah tawilah harus dibaca enam harakat. Kalau majaz fasil dibaca 4 5 harokat sedangkan qiraah jumhur maka silah tawilah dibaca 4 atau 5 harokat wahakala. Nah. Jadi hukumnya sama dengan hukum majaz al-mufasil. Innahu awwab. Ya. Sama-sama bawahnya mulai. Stamir Hati-hati sama hukum dengan menjadi fasil diulang sekali lagi. ada, ada bendera di atasnya wawu kecil. Sudah untuk memudahkan itu. Ada bendera di situ. Ya, harus dibaca. Nah, teruskan mulai. Taib Jadi sili al-wasl aula diteruskan lebih bagus lebih bagus nah berikutnya wasil panjang di situ. Yuni tidak boleh yunian. Ada ya-nya di situ. Tulang. Wasil. Baik, masuk halaman 7. Innun tasdid baik di pertengahan kalimat atau di akhir kalimat tetap berlaku gunnahnya. Tidak boleh dihilangkan nanti. Lahun demikian. Lahun di pertengahan ataupun di akhir kalimat tetap dibaca dua harokat minimal. Baik, bawahnya mulai Jana illa dhann ya illa dhann teruskan rabbuhu bi kalimatin Ewa Hati-hati nun ketemu nun ya Walaupun gak ada tasdidnya Ada wamikuna di situ Tulang Wa Jangan lupa hukum sebelumnya diulang. Stamir. Masya Allah. halaman 8 Ikfa tetap berlaku baik di nah, akhir bacaan ataupun di pertengahan Aind ya Kalau kubra Aind Baik Bawahnya mulai Ah. hati-hati wal ins wal ins baik berikutnya ada hamasnya mink ayo Jangan dibikin lama-lama. kan ins wal ins jadi lama wal ins jangan begitu jadi jangan terlalu lama sinya wal ins wal ins nah bawahnya طيب hasbukum hasbun tayyib masuk berikutnya pada kalkolah kubra derajat yang paling tinggi jadi ibarat situ dua huruf al hakku sebagaimana kita ucapkan al kalau kalkolahnya juga begitu tidak boleh langsung al hakku tidak boleh kita sebagaimana dua huruf al-haqqo. Kemudian al-haqqo. tidak boleh langsung kalau kalah. Al-haqqo. Kemudian al-haqqo. Karena bertasdid. Jadi tidak boleh langsung kalau kalah karena apa? Ibaratnya dua huruf. Lain hanya dengan khalaqo. Langsung kalau kalah karena satu huruf itu. Tidak ada tasydidnya Bawahnya sama sama mulai watab watab طيب ايوه ايوه له نعمة الحق ايوه نتلوها عليك بالحق طيب حي يجعله في غيابة الجب نعم ولا تقولوا على الله إلا الحق طيب tamam wal hajj berikutnya halaman 10 dengan juga huruf yang bertasdid kalau di akhir kalimat itu agak ditekan untuk membedakan antara tasdid dan sukun nah atau yang berharakat yang tidak ada tasdidnya Fatol teman. Fatol Tipis bukan tebal Fatol Fatol Jangan fatol Nah fatol Keliru Fatol Fatol Lebih ditekan Nah Fatol Fatol Sama-sama bawahnya mulai Fa'illam yusibha Fatol Fatol Lam jangan Fatol Jangan sampai fatol. Ah, fatol tebal, fatol tipis. Tulang saya lagi fa'ilam sama-sama. Fa'ilam yusibha wabilun fatol. Ayo. Ah. Minal ghay Minal ghay Naam Hati-hati lamnya tipis. Tidak ada lam bisa tebal kecuali lafzul jalalah. nah Bal hum adall. Bal hum Teruskan. Subhanahu Nah, bagaimana ini Pak? Ghani enggak boleh. wal ghani. Huwal ghani. Nah, berikutnya lebih ditekan, jangan sampai al-judi. Apalagi yang bisa mengucapkannya cuma da al-judi. Nah. Al-judi, kan? Al-judi. nah, berikutnya. Yad'una rabbahum Nah, diulasi lagi mim kita ba. Ulang. يدعون bawahnya juga sama contohnya nah ya ada kesamaan belum dirubah taib nggak apa-apa teruskan di banyak tempat di situ. Yang pertama kan enam ada silinya di sini tidak ada tandanya di beberapa tempat. Berikutnya Nah, Jangan sawi As-sawi Amin As-sawi Sekali lagi kalau tasdid ditekan Ditekan Berikutnya mulai Kita ya, wambi unlah lupa lagi enam ketemu dunia ya, diulang Nah. hayy kan jam dan hayy kalau hayy itu rom namanya Baik, berikutnya Nah, berikutnya ma nah. Hati-hati jangan sampai minadzul. ini Kan? Tipis selamnya. Minadzul. Minadzul. Nah, jangan sampai minadzul. Zul lam, lamnya tebal di situ keliru. Berikutnya halaman 11 ini yang banyak terjadi perselisihan nih. Yang jelas kalau sebelumnya bukan kol kolkolah, bukan huruf kol kolkolah, jadi tidak perlu terlalu nampak seperti nam. Ya ada min qabl itu nampak lamnya. Tapi kalau bi ghairi ilm tidak boleh bi ghairi ilm, tidak boleh ngilem. Nah, lamnya tidak boleh qalqalah. Wal fath ya? Kan? wal fath Alhamdulillah. hams wal fath. Wal fath. Nah, berikutnya Rohnya tipis Fil barri wal bahr Jamian Fil barri wal bahr Roh yang kedua tebal, yang terakhir itu tebal karena sebelumnya fathah. Diulang sekali lagi. Langsung tipis fil barri. Tidak boleh fil barri, fil barri wal bahr wal bahr. Nah, sama-sama mulai. Nah, orangnya tebal wal bahr. Tidak boleh, tidak boleh juga wal bahr. Orangnya juga nampak dari jarak dekat. Nah, berikutnya mulai. Ambab, ya. Berikutnya. Nampak haknya al-qarh. Al-qarh. Nah, berikutnya. Tipis roknya was-taufir. Nah. Berikutnya. Nah. tidak boleh sekali lagi tidak boleh bighairi ilm. Nah, bighairi ilm. Ya. tidak boleh sekali tidak boleh kol-kolah. Berikutnya Nah, selanjutnya Nah. Baik. waktunya nggak nuntut nanti. Berikutnya halaman 12. Aslinya di situ setelah hamzah ada alif. Rijalan kathiran wa nisaan. Rijalan lihat di situ. Pada baris kedua itu. Rijalan ada alifnya. Kathiran ada alifnya. Wa nisaan sebenarnya ada alifnya juga. Tapi karena di sini Ras Asmani yang tauqifi maka tidak tulis kita tulis dengan alif. Nah, itu tulisan musaf demikian. Berhenti dibaca dua harakat. -a. ya. Ma'a Wanisa wanisa'a. Jadi kalau ada dai yang Naam. Membuka sudah keliru. Wabatta min huma rijalan katsiran wa Ini menunjukkan nggak pernah belajarnya ini. Harus ada wanisa'a begitu. Nah. Jadi banyak ada ide yang demikian peringatkan. Nah. Karena termasuk ini adalah perkara yang wajib al-amr bil ma'ruf. Nah, Wa nahyil munkar. Baik, ma'a Damian. dibaca Wanisa, ya kan? dan tidak ada perselisihan sama sekali tidak ada perselisihan sama sekali mereka sepakat tidak ada satu kalah pun yang membaca dengan wanisa nggak ada nah baik bawahnya mulai hanya dua harokat sawa Demian. salam. Baik. Kita lanjutkan halaman 13. Bacaan madlin al sukun. Jadi kalau ada madlin al sukun dibaca 2 4 6. Tidak sebagaimana sebagian muadzin suudi as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu khairum minan naum. Nah. Minimal ada dua harakat. Nah. Jadi jangan dikira bahwa dari semua Saudi atau dari Yaman itu benar kita dapat dari yang hafal ini yang sudah hafal Al-Quranul Karim banyak yang nggak bisa baca nah. jangan dikira bahwa dari sana itu benar semuanya baik kita ambil dari ad-dalil Quraish kemudian Quraish 6 boleh dua Quraisy Quraisy Quraisy enam dua empat enam. Baik sama-sama bawahnya mulai. Enam. Baik, tipis karena sebelumnya apa? Hmm. sebelumnya sukun. atoir tair Kemudian Tam, berikutnya. Biarkan bibirnya ini. Khair. Khair. Jangan ditutup. Kalau tutup ini jadi tebal. Khair. Tebal sudah khair At-Tair Basir Jadi biarkan aja bibirnya dulu Nah Tapi berikutnya tipis tipis la doir la dair berikutnya Baik, kemudian kalimah ana yang berarti nah kalimah wahdah di situ dibaca panjang dua harokat ketika wakaf dan berhenti nah, atau berhenti kalau wasl tidak dibaca alifnya wa ma ana ya wa ma ana minal musyrikin ya berikutnya mulai استمر قال أنا أمي وأمي نعم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا طيب استمر mengucapkan ini? Nah, Firaun. Nah, mengatakan paling tinggi. Saya harap kalian yang paling tinggi. Tapi berikutnya halaman 15 ada tanwin salahnya hamzah wasl.